Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar dan pecinta Radio Kamanas Jakarta Kita teruskan tadarus kita, talim kita Di surah Al-An'am, surah ke-6 Surah ke-6 ayat ke-11 ya Kita akan meneruskan Kita nanti akan terbiasa Hari-hari kita tidak ditemani, tidak menemani lagi Mulai membiasakan diri Tapi kendati pun demikian nanti dengan beberapa media yang lain dengan internet, dengan CD, VCD atau kaset atau kebersamaan di taklim insyaallah membiasakan kita untuk tetap bersama.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 Sudah ya, sudah ketemu. Untuk ibu dan bapak yang sudah SMS, sudah ya, apa daftar, terima kasih. Banyak yang bertanya, Pak Ari kalau sudah daftar kapan? Kan kapan? Nanti ya, radionya selalu sudah. Saya sudah nggak siaran, alatnya sudah ada. Nah ini alatnya yang belum ada, lagi dipesen gitu ya, dan belum dibayar. Ya, jangan pelit ya kalau kalau punya kelebihan dibantu dari zakat, intak, sodako Bantu anak-anak yatim kami, bantu laboratorium kami, bantu juga itu perlengkapannya. Kan karena alat-alat itu dengan alat hybrid itu memungkinkan ibu dan bapak telepon kami nah, sama seperti di radio begini. Itu dimasukin ke mixer, direkam di situ di komputer keluarnya nanti bisa CD, bisa DVD, bisa kaset. Nah hasilnya nanti bisa disetel di rumah, di mobil atau di mana aja atau di internet gitu loh. Tapi permasalahannya untuk web dan radionya ini kan dulu lagi eksperimen percobaan. Nih dananya belum ada. <clears throat> Mudah-mudahan lah ya yang memiliki kepedulian terhadap nasib sesama kita kalau seandainya nggak belajar Quran gimana? Ustadz mah banyak, di mana-mana juga ustazah banyak ya. Tapi kebersamaannya itu, itu ya. Baik. lihat ya di ayat ke 11 surah 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل قل ya حكم idhar hukum lam mati قل سيروا قل قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين مكذبين Berapa yuk? Mad adidlis sukun. Kenapa mad adidlis sukun? Matobi'i ketemu satu huruf hidup berhenti karena dihentikan membacanya. Mukadzibin. Qul liman Kok jadi limam? Nun mati ketemu mim Jadi idgom biguna Itu ya Qul liman Ini ya Qul liman ma fis samawati wal ard Wal ard kul lillah lam ini ya ini idgham hukum lamati lamatinya ketemu lam lapan Allah jadi kul lillah itu ya iya hmm, hmm gitu ya kalau mau minta apa-apa jangan <laughs> ngedadak Pari minta surah Maria, Pari minta surah <laughs> Yasin. Ya nggak bisa. Ya, kalau mau minta dari malam dulu gitu SMS-nya. Ya. Saya udah buka masa minda, Masih surah Al-An'am. Ayat ke 12. Qul qul lima qul lima qul limam, Nah, liman jadi limam idgham biguna. <clears throat> Nun mati ketemu mim. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة Tuh, tamar butuh kalau dihentikan jadi hak. Kemudian tanda wakafnya di situ berhenti lebih utama. Al-wakfu aula. Liyaj, kalau kelas sugro, ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو ya alif lam samsia jadi nyamber wa huwa sami wa huwas alif lam samsia sami matobiu i ul alif lam qamariyah ul alim jadi pada ada disukun apa itu mad ada disukun mad ada disukun tadi tapi kenapa matobi'i ketemu satu huruf kosar, satu huruf hidup yang dihentikan membacanya. Berhenti membacanya jadi madarik disukun. Halaman 38 nomor 3 buku wajibnya ya. Pak Hari gimana dapatin kasetnya, dapatin CD-nya? Ya nanti ya, kan sekarang saya lagi banyak pekerjaan, lagi banyak persiapan. Dalam rangka nanti perpindahan, kalau di sini nggak siaran lagi, kita terus masih terus. Saya lagi mempersiapkan webnya, multifly-nya, blognya gitu ya. lewat internet. Saya mata punya internet atau kumaha ya. Nanti lewat pesawat telepon, makanya teleponnya dipegang dulu gitu ya. Nah, lagi mempersiapkan mat eh apa? semuanya. Daftar aja dulu ke 993 88603. Daftar doang, jangan ngajak ngobrol SMS aja. Saya mau daftar dong, nama, alamat, umur kelas gitu ya. Kelas penting, ya penting nanti tiba-tiba saya teleponin. Nah, misalnya Pak Kundarso. Nah, silakan Pak. Misalnya Pak Kundarso itu kelas A misalnya. Saya mau baca Yasin Pak Gimana Pak Kundarso kan belum bisa. A, A dulu aja, A I U ba dulu. A I U ba begitu misalnya. Atau masuk Bu Dewi. Bu Dewi jadi Dewi di data kita kelas C tiba-tiba Pak Hari mau AIU ngapain AIU atau nanti aja yang penting baca dulu gitu kan jadi kelas itu untuk itu untuk penanganan lah nah, kalau ibarat di sekolah itu ya kita harus tahu kemampuan gitu kan ya, siswa ini mau disimpan di mana di SD SMP apa SMA atau eh, atau perguruan tinggi S1 atau S2 atau S3 atau nggak ada S-nya lagi nanti ya gitu saya SD S3 ya SD SMP, SMA. Hingga <laughs> itu ya. Jadi untuk penanganan aja kelas itu ya. Walaupun nanti itu kelas itu bisa berubah. Bisa aja ngaku kelas C ternyata belum bisa saya turunin. Yang penting daftar dulu ya ke 99388603. Usia supaya tahu Bapak ngaku 75 tahun belum bisa ya Nanganinnya lain dengan 30 tahun Yang 30 tahun mah cepet 20 tahun cepet gitu ya Yang sepuh ya kita harus pelan-pelan Karena kan kadang-kadang suara itu menipu ya Kelihatannya sudah sepuh ternyata masih muda Kelihatannya masih muda suaranya sepuh kan begitu Iya Saya aja dibilangnya, Bapak-bapak Itu karena kan udah bapak-bapak sih ya Itu tuh ya. suara kan lain gitu hari di radio nggak ada di radio saya di radio nanti ganti mungkin ini ya berdoa aja lah nanti ada ada acara yang lebih baik lagi daripada saya itu ya insyaallah mudah-mudahan dengan adanya web eh, email internet di website eh, ada radio streaming dan apa untuk bisa mengikuti siaran-siaran ulang yang sudah ada insyaallah ya yang minta yasin ada sudah jadi wakiah ada kami semuanya baru di hard ya, belum saya pindahkan ke media-media. Banyak mintanya kaset, sementara tip sayanya rusak, rekamannya lagi rusak, kan tahu ya. Ujiannya memang banyak, kasetnya rusak gitu. Kalau minta CD, DVD bisa gitu, mudah ya. Insya lah ya nanti perlahan. Yang penting eh, catat aja nomor teleponnya biar kita bisa kontak terus atau eh, 0812 satu itu ya jangan sampai hilang Kenapa saya sampaikan? Saya punya anak yatim 30 di rumah yatim. Di pesantren ada yang ngaji 100 orang. Jadi 130. Kok cuman segitu? Segitu juga <laughs> biayainnya lumayan. Karena tiap malam minggu kita alhamdulillah dikasih konsumsi. Bukan saya yang ngasih. Dari hamba-hamba Allah. Kalau saya yang ngasih saya nggak boleh bilang-bilang. Jadi amalnya ria. nggak ada nilainya ya itu mudah-mudahan lah kebersamaan kita hmm, itu ya uh, mana layar yajma'akum yang mana ini layar hmm, kita teruskan ya tidak apanya Ya, kita baca lagi ya. <clears throat> Coba. Ayat ke-12. Qul qul tuh ya lam mati ketemu lam jadi idghamkan. Kul liman ma fis samawati wal ard wal ard wakob isyarah. Qul qul lillah كتب على نفسه الرحمة layajma'annakum beda apanya bu eh, beda apanya coba sama kan layaj kalau kelas sugro ma'an gunnah kom idhar mimati ketemu alif atau ketemu hamzah layaj ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذي الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Walahu Mada apa itu? Marsilah ko Sirah Walahu Masakana fil Fil Alif lam apa itu? Alif lam samsiah Fil lail Fil lail Wan nahar samsiah Walahu Masakana Fil lail Wan nahar وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وأتخذ ولي سجرا يا أتخذ ولي قل قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ولا ولا تكونن من ال من ال من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من, من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لأ لأ لأ Wa'u mad apa tuh? Madto, bi. Wa Wa'u hiya kosar. Ilayya, ilayya ha mad asli. itu ya. Aha. ha hada ha mad asli. Ini ya. Hadal Quran. Al-Quran alif lam komariah. Ya. Qur Roknya tabhim tebal karena sebelum rok mati baris di atas. Kur amad asli. Itu ya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'ung li'ung ikhfa. Li'unzirakum bihi wa man wa man iklab wa man balagh. Balagh. A innakum a in gunnah kumnya idhar أئنكم لتشهدون an gunnah anna ma'allah lapan Allahnya dibaca tebal ma'allahi ila ilahatan tannya idhar ilahatan ukhra tannya idhar ya itu hukum tanwin ketemu hamzah ukhra mad asli Kul idhar hukum uh, eh, idgom ya lamati ketemu lam idgom hukum lamati lam fi'il disebut juga. Kulla lanya mad jaizman fasil. Kulla ashhad. kalkolah kubro kalau dihentikan. Kul idhar hukum lam mati. In gunnah kul innama temaknya matobi. Gitu ya. Kul innama huwa ila mad asri ilahu idgom bigunah tanwin ketemu wau wa matobi wahidu idgom bigunah wa innani linya matobi, bari madu wajib mutasil bari um idgom biguna mimma matobi tusyrikun bad ada disukun kenapa saya berulang-ulang tentang bukan iklan pribadi itu anak yatim gimana tidak termasuk beriman kalau anda tidak memiliki kepedulian terhadap anak yatim kalau kami siarannya berakhir nah, dengan apa kami menyampaikan oleh sebab itu kami selalu bukan untuk pribadi tadarus teruskan kan? Nah, silahkan nanti ke 9938803 kan terus berlangsung. Emailnya teruskan. Kita kan belajar terus karena ini akan berakhir tinggal hari-hari aja. Kalau berakhir kan kita tidak bisa bersama lagi, tidak bisa belajar lagi. Makanya saya sampaikan terus-menerus gitu ya, biar tidak kehilangan jejak, biar tidak nyesel gitu loh. Wah, banyak kok Ustadz. Ya silahkan. Tapi kan kadang-kadang belajar tajwid itu masing-masing punya spesifikasi belajar itu ya. Dengan siapa kita belajar itu. Karena ini hari-hari terakhir maka selalu saya sampaikan eh, hari-hari uh, terakhir ini uh, internetnya, teleponnya biar ibu tetap bisa bersambung. Tidak dikatakan orang beriman manakala Anda tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Saya memiliki 130 anak yatim itu bukan pribadi. Itu tugas rumah yatim itu dari hamba Allah. Sudah ada, sudah mentereng, jangan sampai kosong. Kalau kosong saya nggak enak hati saya. Gitu ya. Kalau sudah menyampaikan, sudah mengingatkan tapi tidak ada kepedulian, berarti kita tidak beriman. <laughs> Itu kan. Iya, baca Quran mah gampang, itu Pengamalannya yang susah. Oh, tapi saya nggak bisa-bisa, makanya datang ke pesantren. Makanya nomor teleponnya tolong jangan dihilangkan untuk selalu kita bisa bersama. Karena kalau sudah tidak ada siaran lagi, saya tidak bisa ngomong lagi lewat radio. Mungkin lewat media lain. Itu ya. Baik, ayat 19 ya. Kita teruskan kembali. Qul, tuh, idhar ya. Qul ayyu syai'in, innya idhar. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Kulillah. Tuh tanda wakaf ya. Al-wakfu aula berhenti lebih utama. Syahi matobi'i. Dong gitu. Iklab itu ada samarnya begitu. Syahidun baini wa bainakum. Wa u matobi'i itu. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله إله أه تبارك أئن أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون أل أل لم يدبل الذي الذين آتيناهم الكتاب يعلم آتيناهم الكتاب يعين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Matobi ketemu Hamzah satu kalimat jadi madwa mad wajib mutasil dilihat halaman 38 nomor 1 kalau matobi ketemu hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Atau di cetakan Indonesia cukup matobi-nya ketemu alif. di buku hijau ya. Nah ini e, sudah saya bikinkan rekaman CD PCD-nya. Saya ulang sampaikan, jangan sampai nyesel nanti ya. Gak ada siaran, gak ada susah dapatin lagi gitu ya. Albe abna tuh mad wajib mutasil abna ahum nah, itu mimati idhar hukum mimati gitu ya abnaahum Alladzina khasiru Khasiru itu mad jaiz min pasil Kalau mato, e, cetakan Indonesia mah cukup ya Matobi ketemu alif Padahal bukan alif itu Hamzah Matobi ketemu Hamzah di lain kalimat Tapi e, fisiknya begitu Kalau cetakan Indonesia Jadi kalau kita ngajarin sama anak-anak Majais bin Fasil Batawi ketemu Hamzah. Anak-anak bingung nyari Hamzahnya mana tuh ayah. Gitu. Padahal alif itu Hamzah. Alif yang kedua tuh. A. Anfusahum itu. Kalau Abena jelas Matobi ketemu Hamzah. Ya, jelas Hamzahnya. Itu madu haji mutasil Matobi ketemu Hamzah satu kalimat. Itu. Kalau Majais jaiz bin fasil Matobi ketemu Hamzah di lain kalimat. Hanya dicetakan Indonesia tidak ditulis Hamzah, ditulisnya alif. Itu yang rancu a itu hamzah sebenarnya. Apa tuh bedanya hamzah dengan alif? Ya beda. Alif itu hanya sebagai pemanjang. Sedangkan hamzah itu yang berbaris itu semuanya yang ada patahnya, ada sakalnya, ada aiu-nya patah itu itu hamzah. Makanya dikatakan ada hamzah wasol, ada hamzah koto. Itu ada hamzah yang tetap ya, ada hamzah wasol. Saat di wasol nggak dibaca. Kan di Fatihah ada. Bismillahirrahmanirrahimil. Tuh, bukan Bismillahirrahmanirrahimi. Alhamdulillah, banyak yang baca gitu. Karena nggak ngerti. Bismillahirrahmanirrahimil. Alhamdulillahirobbilalamin alamin. Arrahmanirrahim. Iya. Tuh. Iya baru itu hamzah koto yang tetap. Iya karena na'budu iya karena stangin hingga akhir ayat. Sudah itu ya. Tentang wakaf dan waswa sudah ada kaset-kasetnya, sudah ada CD-CD-nya. Walaupun nanti tidak dengar siaran saya, bisa lewat CD-CD lewat kaset. Saya sampaikan berulang-ulang. Biarin aja ya kalau yang nggak senang malah. Itu hidup ini kan tidak ada yang tidak selamanya setuju, pro dan kontra ada aja. Jadi tiga calon capres saja ada yang setuju, ada yang suka, ada yang enggak ya biasa itu hidup manusia. Tapi saya kewajiban harus menyampaikan karena saya memiliki 130 anak yatim. Kalau seandainya radio saya tidak siaran lagi, saya masih memiliki anak yatim, tolong dibantu. Karena itu bukan kewajiban saya pribadi tapi kewajiban kita semuanya. 130 anak yatim tentu ini adalah eh, kita harus memiliki kepedulian. Kalau tidak disampaikan tiba-tiba saya tidak ada siarannya lagi. Eh, anak yatimnya terlantar, terbengkalai, nah sedih kan? Nah, ini, tolong ya. Hari ini tidak memiliki rezeki, siapa tahu suatu hari nanti. Makanya catat nomor teleponnya. Ya, Alladhi matobi'inanya kosar. na khasiru amat jaiz muntasil. al ikhfa al-pusahum humnya idhar hukum mimati. Fahum hum juga idhar hukum mimati. Tadi mimati kata mufa idhar syafawi, fahum itu idhar saja. Fahum la matobi yu'minun bad arid sukun. Di ayat 20 ya, saya ulang. Alladhi الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم berhenti aja wakaf mutlak الذي الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Sadaqallahul azim. Ada saran ada kritik silakan ke 0812 828 7881. Terima kasih ya sarannya kritiknya tapi itu uh, jadi saya menyampaikan bukan hal pribadi masa kita berbicara tentang 100 anak 30 anak yatim bagaimana caranya kalau saya tidak siaran nanti kan uh, bisa ibu dan bapak menghubungi kami kita masih tetap bisa bersama. Catat emailnya ari rkm at arirkm@gmail.com. Nanti ada blognya, ada multifly-nya, webnya dan segalanya ya. Atau kalau susah untuk alamat-alamat internet silahkan SMS dulu ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Pan ke sana. Terima kasih atas kebersamaan ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri,